Lo nate wonten tiyang niku nyuwun sewu, ijek nyuwun sewu ijek duwe penggawean maling. Sowan Nabi wa, di wis masyhur. Nabi mau ngangkat dia cung sholat. salat. Ada sahabat yang nyuwun sewu rontok usul neng Nabi. Ya Rasulullah dia punya penyakit sering maling. Kenapa ndak kamu larang supaya tidak maling? Nabi jawab ngeten. Sayan hahuma yakul. Nadek neng kok sholat wis bener Ditompo pangeran kok mari-mari Dia. Itu termasuk yang diperkuat oleh ceritanya Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ada orang preman agak suka malak orang gitu. Tapi nak sholat tenan. Tapi ya malak. Jadi contohnya ya kayak kerap takok. Ya fase aku macam-macam preman nono ngegeng delok wedok ono dulu dangdutan terus ono macam-macam. Tapi nak sholat khusyuk. Ada seorang wali yang mangkel, mangkel itu gunanya apa kowe sholat mengijek Ijek fasek. Jawab orang tadi, sama siapa kalimatnya yang diceritakan Habib Zain. Ada ulis sulhi maudian. Saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah. Jadi aku nak pas maksiat itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik. Maka saya tetap akan menjaga satu dua perilaku saya yang saya menjaga perdamaian dengan Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab ada ulis sulhi maudian. Saya tetap punya sisi musolahah berdamai dengan Allah. Sehingga suatu saat mungkin Allah sang pas ridho, sholatnya dia makbulah, kemudian dia jadi wali. Makanya kita nggak pernah tahu Allah ridho pas kita apa, juga nggak pernah tahu Allah benci pas kita apa. Sehingga Raisa sama muni apa gunane kaji nih ijek kelakuane ngono, apa gunane ngaji minhajut talibin ora usah ngono. Saya pas sampean ngaji, pas rafaham toh terus ridho be kodok kodar. Wah diridani pangeran. Wong kondang tenan. Wong ra paham kok ridho mek kodok kodang. Sing paham ujug. Hmm wong goblok kabeh sing pinter aku tok. <laughs> Waduh. nyora lah kula <laughs> Jadi kita tidak pernah tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana, meletakkan suhtunya di mana. Wonten orang khawariin dalam cerita Ikhya. Orang khawariin itu orang-orang hebat, wali-walinya Allah, pengikut Nabi Isa. Onok preman liwat, si preman ini spontan melihat orang-orang soleh itu tertarik, langsung ikut gabung. Saya ulang lagi, langsung ikut. Si wali di antara khawari ini ada yang risi. Aku terkenal wali kok jajar preman, risi deh. Maka si wali tadi mempercepat jalannya karena risi, risi jajar nama preman. Sing preman dari awal memperlambat jalannya karena dia bilang misli eh, saya seperti saya nggak layak berjejer dengan orang soleh. Intinya si preman menjaga kesopanan, si wali memelihara keangkuhan. Jadi si preman dari awal dia nggak su sudah merendahkan jalannya karena nggak ingin sejak jajar. Si walinya tambah banter, tambah banter karena ingin nggak jajar. Allah saat itu juga menfirmankan ke Nabi Isa karena masih zaman nubuah Isa lias taknifa al amala dua orang ini memulai amal dari nol wali ini tak hapus semua amalnya, preman ini tak hapus semua dosanya. Semuanya nol-nol. Yang satu untuk barokahnya adab, yang satu untuk afatnya ujub. Jadi jadi jadi kiai kayak kula yo repot, nak ketemu fase kok repot. Apa kancanan kok diamuk sampean rontok garis keras ngene Gus kok kancanan wong fasik. Apa rakancanan kancanan kok nang ujub. Mengenai kalau jelas ya perkara ini niku oh, ngoten tak tak dudono. Kenapa Gus Bak sikape ora jelas? Ya bawaannya wong alim ora jelas, bocah kok kandhane angel. Dadi bawaane wong alim ora jelas. Tapi ora jelas sih wow, karena ape kancaran wong fase, Engko kancaran wong fase kok dadi syariat ya ndak mungkin. Sok suci ya ora ora Nah, makanya didawakan Allah laisa laka minal amri syai'un au yatsuba alaihim au jadi wong fase ke potensi ini di sepuro pangeran, tapi yo ya potensi di sekso pangeran. Nah, potensi di sepuro kita oleh ngancani. Nah, delok potensi sekso kita ora oleh. Masalahnya kita tidak tahu. Gak masalahnya kita tidak tidak tahu. Dulu tengene cerita-cerita wali. Wong sowan Sunan Bonang yu gawe gula salam templek ramesti jadi wali. Kali joko sing kenali lewat begal, jadi wali. Kali Jogo kenal Sunan Bonang pertama itu mergo napa? Bega. Kenalane wae liwat Tapi malah jadi jadi wali. Suroko. Suroko kenal Nabi ku perkara ape bacok. Mergo dekne ku ana sayembara sing iso nyekel Muhammad ya tentu dijangkar wong sing ngomong kafir sing iso nyekel Muhammad. Mulane dadi kiai ku bingung nak no tareh kok nyebut Rasulullah kan gak mungkin wong kafir kok kayak saya sing nyekel Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam <laughs> dikai hadiah. Ya masa wong kafir kok saya barane muni apa? Sing nyekel Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tak kayak hadiah. Sing bacok Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tak kayak hadiah kan betul mungkin wong kafir kok muni ngono. Sing kiai sing bingung sing no kiai apa muni? Sing nyekel Muhammad tak kayak duit. Muni Muhammad kan sekadung rakulino wong. Cara sampean jadi kiai ya milih di nyerita no wong wong kafir. Milih. Mulane kalau <laughs> kadang kiai ora pilihan bahasa, mergo Mulane Imam Suyuti sopan-sopane wong, tapi namanya Iqra e ya Muhammad. Mergo itu satu-satunya kesempatan jangkar kanjeng Nabi. Kan sing dawuh Allah Iqra. Lah mesti Iqra ya Muhammad. Mergo Allah sing dawuh ning Kanjeng. Tapi nak kita ning Kanjeng Nabi kan gak mungkin muni ya Muhammad. Sekamane orang sayembara, sapa sing iso nyekel Muhammad akeh unta 100. Surakoh tertarik ikut. Tapi barokah iku, barokah kesalahan itu malah roh mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pe baca napa? Ambil sampai ping Lah iki awale salah niate ya salah, tapi pangeran ngersakno untuk hidayat. Barokah salah iku roh mukjizat Rasulullah sallallahu Iya seraro, dunia gue raro. Ono wong soleh sak labah, amen jamaah sampai diarani hamamatul masjid. Tapi ceritanya seperti itu akhirnya semalane dungo ya mukalibal golub sabit kolbi ala dini kita tidak pernah tahu. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Tapi ya kita tentu ngikuti syariat wa kullun muyassarun lima khuliqalah.